mengatakan untuk kita tertentu bahasanya kita yang baik karena mengandung maslahat ini dan itu. Lalu sehingga yang menyimpulkan tidak semua kita itu sesat. Maka jawabannya hab anggaplah karena kita bid'ah kasim bahasanya kita itu terbagi menjadi dua hasanin wa kabihin Ada kita yang baik dan ada kita yang jelek. Fadal qadar maka kadar ini layamna tidaklah menghalangi Aikuna hadal hadisu <clears throat> Menghalangi status hadis ini dalam menunjukkan ala kufil jami Jeleknya semua bid'ah Namun aksar mayukol paling bentar Maksimal yang bisa kita katakan Ida sabata jika memang benar Anna hadha hasanun Bahasanya bid'ah ini itu tertentu ada satu hal yang baik maka kita katakan dia adalah pengecualian dari hukum umum hukum umum semua bid'ah sah kalau ada orang mengatakan satu bid'ah ada satu bid'ah tertentu yang karena masalah hati dianggap baik maka ini tidak menghalangi hadis ini untuk berstatus umum cuma jika kalau itu benar-benar baik maka kita katakan ini istisna istisna karena fal asal maka pada asalnya semua bid'ah adalah sesat, sebagai nanti jelaskan? Maka tabayana maka jelas sudah anak jawaban jawaban untuk semua alasan yu Arab <clears throat> yang digunakan untuk menentang min anau hasan bahwa bid'atun <clears throat> menentang biasanya ada sesuatu yang baik dan dia adalah bid'ah maka jawabannya adalah dengan kita katakan ima ana ulaisa bid'ah. Boleh jadi itu bukan bid'ah. Yang dianggap baik itu itu bukan bid'ah. Dianggap namun dianggap bid'ah. Atau wa ima ana makhsusun jika memang itu benar-benar bid'ah dan itu baik, maka ini adalah pengecualian dari hukum umum. Fakat salimat dalalatul hadis. Maka intinya kandungan hadis itu selamat dari mu'aradah selamat dari penentangan bebas dari penentangan ini penentangan orang yang menentang yang mengatakan yang menolak keumuman hadis hadis yang makna <clears throat> hadis yang bahasanya hadis dolalah adalah menunjukkan bersifat umum apapun komentar orang jika dicermati maka <clears throat> maka tetap berkesimpulan bahasanya eh, kesimpulannya hadis ini bersifat umum. Wahadal jawab namun jawaban ini yaitu jawab jawaban yang kedua ini yaitu anggap saja itu adalah pengecualian dari dari umum ini berlaku amma sabata husnuhu untuk kita yang memang benar-benar jelas baiknya. <coughs> ini maka baru kita katakan ini pengecualian. Namun berbagai perkara yang lain yang dikira itu baik padahal tidak baik atau berbagai perkara yang ia juzu mungkin baik, ia juzu dan mungkin tidak baik maka tidak bisa untuk menentang hadis ini kita cuma bisa katakan ini pengecualian jika memang yakin baik. Kalau cuma ragu-ragu mungkin baik mungkin tidak maka tidak bisa. Apalagi yang cuma dikira baik padahal tidak baik. Jika perkara itu adalah mungkin baik dan mungkin tidak baik maka yujabu anha kita berjawaban dengan jawaban yang berantai. Itu jawabannya Insya Allah jika memang benar bahasanya itu adalah baik maka itu bukan bid'ah jika maka itu jika benar baik maka ada dua kemungkinan pertama itu bukan bid'ah kemudian yang kedua anu maksud? seandainya itu adalah baik dan bid'ah maka ini adalah pengecualian dari hukum umum kulubit bid'ah bin adalah. Wailam yasbut namun jika tidaklah dipastikan kalau dia adalah baik, tidak terbukti kalau dia adalah amal yang baik, bahwa dakhilun bil umum, maka dia adalah termasuk dalam hukum umum yaitu mati sesah. Wa Arab dan jika engkau telah mengetahui jawaban dan hadil mu'aradah penentangan ini orang-orang yang menentang dan menolak kalau semua kita itu sesat dan di hadil jawaban dengan dua jawaban boleh jadi itu bukan bid'ah atau itu jika kita terima maka itu adalah taksis fala takdirain maka berdasarkan dua anggapan tadi atau dua kemungkinan tadi maka dalalah minal hadis bahagia kandungan hadis itu tetap tetap berlaku umum itu semua bid'ah sesat seandainya memang ada yang baik dan itu fitnah maka itu pengecualian La nah, turadu mata baru tidak bisa dibantah dengan apa yang mereka sebutkan. yang itu tidaklah boleh bagi seorang pun untuk yukabil menentang hadil eh, kalimat jami'ah satu kalimat al jami'ah yang memuat banyak makna dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al kuliyah yang bersifat bersifat hukum umum yaitu sabda Nabi Kulubitatin Bulala bisal bi umumiha dengan menghilangkan hukum umumnya dengan mengatakan laisat kulubitatin Bulala tidak semua kita itu sesat inaha dan maka kata-kata ini laisa perlu kita dolala ini adalah menentang Rasul itu akrab minum lebih dekat daripada menafsirkan hadis. bal yuqal bahkan yang kita katakan di masa bata untuk perkara yang benar-benar itu baik minal amal dari amal-amal yang dikatakan terlebih ah kita katakan inna hadal amal muayyan biasanya amal-amal tertentu ini misalnya leisa bid'atin bukanlah bid'ah sehingga tidak tercakup dalam hadis kata beliau namun ternyata amal-amal yang memang dianggap baik yang dinilai baik itu dan memang telah memang terbukti memang baik itu itu ternyata adalah bukan bid'ah dan dianggap bid'ah itu ternyata bukan bid'ah sehingga kalau yang dari hadis maka amal-amal yang dianggap baik tadi itu tidak tercakup dalam hadis ini oh ini tidak apa jika memang tercakup maka itu adalah pengecualian dari umum dengan dalil ini dan itu yang dalil itu lebih kuat daripada dalil umum <clears throat> Ma'anal jawaban awal ajwat Namun jawaban yang pertama itu yang lebih bagus Itu yang dianggap baik tersebut Itu bukan kita <clears throat> Wadal jawab sedangkan jawaban yang kedua Yaitu ini adalah istisna Fihi nazar itu kurang tepat karena kos mim, karena tujuan untuk memberikan hukum yang bersifat general al-muhid yang meliputi segala sesuatu itu sangat nampak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau menyampaikan satu kalimat yang jami'ah kalimat yang memuat banyak makna waliyadil maka tidak boleh menyimpang waliyadil an tidak boleh menyimpang dari maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abu wa ayah dari ibu sebagai tebusannya ada surat wassalam dan tidak memberikan jawaban dan contoh yang dianggap perkara baik dan itu bid'ah <clears throat> yaitu salat tarawih tahun seratus terang wih paling setis asal dari ati langsung wasit lihi fil jamaati fa inna fa inna wa inna wa faradu alaikum siyam ramadana wa sanana lakum siyamahu wa sanantu lakum wa sanantu jama'atan wala salatuha jama'atan bid'atun bal hiya bal hiya sunnatu fi syari'ati bal qad salaha Rasulullah sallam fil jama'ati fi awal sahri Ramadhana lailataini bal salasa wa salaha aidan fi asr al-awakhir fi jama'atin marat wa qala inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifu kataba hatta hatta yansarifa kataba lahu kutiba lahu qiyamu qiyamu lailatan ليلة كتب له صيام ليلة كما قام كما قام بهم حتى خسوا أن حتى خسوا أن يفوتهم يفوتهم الفلاح رواه رواه أهل رواه أهل السنن وبهذا وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن على أن فعلها في الجماعة أفضل من من فعلها في حال الانفراد wa fi qawlihi hadza wa fi li qiyam ramadan imam wa dzalika awkada ayyakuna min ayyakuna awkadu aw ayyakuna sunatan mutlaqatan wa kana nasu yusallunaha jama'at jama'atin fi fil masjidi ala ahdi sallallahu wa huwa yuqirruhum wa iqraruhu sunnatun minhu sallallahu umar radhiyallahu nikmatil bit uh, bid'atu hadhihi fa aktsarul bi hadza law aradna an nas an nus an nus bi an hukma bi qawli umar alladhi lam yukhalif fihi lam yukhalif yukhalif fihi la qawlu sahabi laisa hujjatin fa kayfa yakunu fa kayfa yakunu hujjatan lahum fi khilafi qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man i'taqada anna qawla sahabi أنا قول الصحابي حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث تقديرين لا لا تصلح معارضة الحديث بقول الصحابي آه، نعم. نعم نعم يجوز يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصحابي الذي لم يخالف <coughs> على إحدى روايتين فيفيده هذا حسن تلك البدعة أما أما غيرها فلا ثم نقول أكثر ما في هذا في هذا تسمية أمر تسمية في هذا تسمية أمر أمر تلك بدعة بدعة بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تس لا تسمية لا تسمية شرعية لا تسمية لا تسمية شرعية هذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما ما فعل فؤل فعل ابتداء ابتداء ابتداء من غير مثال سابق Nah, Adapun sholat taraweh maka dia bukanlah bid'ah dalam syariat bahkan sunnah dengan perkataan Rasulullah dan praktek Rasulullah dengan berjamaah dan dengan takrir Rasulullah. Kedada sunnah dengan kaul, dengan fi'il dan dengan takrir. Dengan kaul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk puasa Ramadan sedangkan aku mensunahkan untuk kalian kiamahu salat uh, <clears throat> salatnya disebutkan oleh Imam Ahmad di Musnad. Namun di sanatnya ada anak bin Syaiban Da'if. Kata Ibnu Husayma tentang di sini teks hadis ini maknanya sahih sesuai dengan kitabullah azza wajal dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak dengan sanat ini. Karena aku khawatir sanat ini wahmat ada yang salah paham khawatir Abu Salamah tidak mendengar dari bapaknya sedikit pun. Dan di sini tidaklah dilihatkan dari Abu Salamah oleh seorang pun sepengetahuanku selain An-Nadir bin Dan sholat taraweh berjamaah juga bukanlah bid'ah. Bahkan sholat taraweh berjamaah adalah sunnah dalam syariah. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat taraweh berjamaah berjamaah di awal bulan Ramadan sebanyak dua malam atau tiga malam dan Nabi sholat terawih berjamaah di sepuluh hari yang terakhir berjamaah dengan berjamaah maratin beberapa kali dan Nabi mengatakan ya seseorang yang sholat itu sholat terawih berdasarkan konteksnya tuntutan hadisnya barang siapa yang sholat terawih bersama imam sampai imam selesai maka tercatat untuknya pahala sholat satu malam lihat footnote lihat karena Tirmidzi kata Tirmidzi hadis hasan sahih sama koma bim sebagaimana Nabi sholat peraleh menjadi imam bim bersama para sahabat sampai sampai para sahabat khawatir tidak mendapatkan al-falah lihat footnote wafasaru al-falah dan mereka menafsirkan al-falah dalam hadis dengan makan sahur karena sangat mepet dengan waktu subuh. Di sini dilihatkan oleh ahli sunnah. Namun ahli sunnahnya cuma Tirmidzi sama Ibnu Majah. Lebih <clears throat> eh, adalah hadis maka dengan hadis ini uh, Imam Ahmad dan yang lainnya berhujah bahasanya sholat taraweh berjamaah itu lebih afdal daripada uh, eh, sholat taraweh fi'alil infirat sendirian meskipun di tengah malam Imam Ahmad tanya tentang manakah lebih afdal sholat taraweh berjamaah awal malam ataukah sholat taraweh sendiri di akhir malam maka Nabi maka <clears throat> beliau mengatakan sunnahnya kaum muslimin lebih saya sukai apa nah, dasar dasarnya Imam Ahmad mengatakan lebih baik adalah sholat taraweh berjamaah daripada tengah malam sendirian kata Syekhul Islam dalilnya adalah hadis di atas ina rajul ila sholat al imam <clears throat> Fikoli dan sabda Nabi ina rajul ina salam al imam Terdapat tarif motivasi untuk yang Ramadan Salat raweh di belakang imam Artinya berjamaah Maka ini menunjukkan bahasanya Sholat berjamaah itu aukat Lebih ditegaskan Lebih dikuatkan Daripada sekadar sunnah mutlakah Karena Nabi mengatakan Inna rojul Ida salam al imam Maka berdasarkan hadis ini Maka tidak tepat mengatakan sholat Sholat Sholat berjamaah itu cuma sunnah itu saja tepat kalau mengatakan sholat tarawih berjamaah itu sunnah titik enggak tepat karena Nabi mengatakan mansulam al imam namun sunnah muakkadah cuma sunnah titik enggak tepat <clears throat> maksudnya sunnah muakkadah demikian pula banyak orang yaitu para sahabat sholat e, tarawih berjamaah di masjid di masa Nabi saw Alaihi Wasallam dan Nabi membiarkan mereka dan persetujuan Nabi juga sunnah. Ada perkataan Umar radhiyallahu anhu nikmatil bid'atu hadhihi maka mayoritas orang-orang yang berujar dengan hadis ini seandainya kita ingin menetapkan satu hukum dengan perkataan Umar yang kata Umar itu tidak diselisihi tidak diselisih oleh dalil dan tidak diselisih oleh sahabat yang lain maka mereka mengatakan pendapat sahabat itu bukan hujah ketolak nah ini memang ya, salah satu pendapat dalam usul fiqh itu menolak yang tidak menerima pendapat sahabat secara mutlak namun eh, yang dipermasalahkan adalah curang ini ya yang dimasalahkan masyarakat Islam ini curang dalam masalah lain mengatakan pendapat sahabat bukan hujah dalam masalah sholat terawih, dalam masalah bid'ah itu ada dua macam maka mereka mengatakan kata dapat hujan ini yang jadi permasalahan ini sebenarnya kalau konsisten tidak masalah kalau konsisten masalah namun yang jadi masalah nggak konsisten kadang pakai pendapat sahabat kadang nolak pakai sama bagaimana bisa bisanya perkataan Umar ini bisa jadi hujah yang mendukung benarnya pendapat mereka padahal perkataan Umar ini menyelisihi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya kita berpendapat dengan pendapat sebagian ulama usul yang mengatakan bahwa perkataan sahabat itu bukan hujah secara mutlak, ya sudah tinggalkan perkataan Umar. Nabi mengatakan kalau kita tidak ada Saya kan? Ini kemungkinan yang pertama kita pakai ahli usul kita pakai kaidah sebagian ahli usul yang mengatakan perkataan sahabat tidak hujah maka bisa selesai tinggal kata Umar ada sabda Nabi belum kita ada mungkin yang kedua manik wajah untuk orang yang berkeyakinan bahasanya perkataan sahabat itu hujah maka mereka tidak meyakini hujahnya perkataan sahabat idza khalafal hadis jika menyelisih hadis menurut ulama yang mengatakan perkataan sahabat itu hujah maka perkataan sahabat adalah hujah jika tidak menyisi hadis jika menyisi hadis maka hadislah yang hujah dan ini kubu. sudah selesai aku lebih tak dolalah dan tidak bisa ditentang dengan nikmatul bid'ati habihi baik dengan mau mau pakai kaidah yang mana mau mengatakan pendapat sahabat hujah atau pendapat sahabat yang tidak hujah semuanya hasilnya sama kulbid hasil dolalah <clears throat> Maka falakat birai berdasarkan dua kemungkinan tadi berdasarkan faedah yang mengatakan hujah ataupun yang mengatakan perkataan sahabat itu tidak hujah maka lantas lo mu'aradah mu'aradatul hadis maka tidaklah layak menentang hadis dengan perkataan sahabat Naam memang ya justru boleh mengkhususkan keumuman hadis dengan perkataan sahabat namun dengan catatan lam yukhalaf tidak diselisih tidak diselisih oleh nas tidak diselisih oleh perkataan sahabat yang lain ini salah satu pendapat dari dua pendapatnya Imam Ahmad maka berdasarkan hal ini maka berdasarkan hal ini maka maka berdasarkan kaedahnya Imam Ahmad ini ya, maka berdasarkan keadaannya Imam Ahmad ini maka cuma menghasilkan baiknya bid'ah itu yaitu sholat taraweh tidak amarihu fala namun yang lain tetap tidak hmm. kenapa? karena umum pak taksis hujatan firman faqiyah maka cuma kalau berdasarkan kaitannya Imam Ahmad ini cuma menunjukkan baiknya bid'ah sholat taraweh tadi yang lain tidak bisa bisa makan dengan itu oh, jika kita mau frank kita mengatakan kata Umar menyelisihi sabda Nabi maka tidak bisa diterima apapun faedahnya apapun faedah yang dipakai faedah yang paling mungkin untuk diterima ya tadi Imam Ahmad tadi itu, itu paling banter cuma menunjukkan baiknya bid'ah salat terawih namun yang lainnya juga kembali kepada kulub kita tentulah, Cuma aku kemudian yang katakan ya tadi kalau mau tegang menganggap perkataan Umar berlawan dengan hadis. Namun kita kalau mau bicara baik-baik maka kami katakan aksar mafihada paling banter isi kandungan perkataan Umar adalah tasmiyatu Umar Eh, paling banter yang ada dalam penamaan Umar untuk sholat tarawih berjamaah sebagai bid'ah dan dinyatakan, dinyatakan sebagai satu hal yang baik maka ini adalah tasmiyatul lughawiyatun namaan dan sudut pandang bahasa la tasmiyatun syariatun la di sini la ataf ya kata salah satu huruf itulah. itu la la tasmiyatun bukan penamaan yang syar'i karena bid'ah dalam bahasa Arab tak umum mencakup segala sesuatu yang dilakukan ibtidaan pelopor yang pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل لم يدل عليه لم يدل عليه دليل شرعي فإذا كان نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دار على الاستهبال بفعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يفعل به إلا ولم يؤمل ولم يؤمل به إلا بعد موته ككتاب السرقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه فإذا عمل أمل فإذا أمل ذلك عمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ كما أن النفس الديني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا محدثا في اللغة كما قالت رسل قريش بالنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين في الحبشة إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك مالك وجاءوا بدين محتسب لم يقرأ ثم ذلك العمل الذي دال عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشرعية فإن يسمى يسمي فإن سمي بدعة فإن سمي بدعة في اللغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشرعية في الشريعة في الشريعة فقد علم أن قال وقد علم فقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ولم يرد به كل عمل مبتدع إن فإن دين فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت بل كل دين بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدع فإنما أراد ما ابتدأ من الأعمال ما ابتدأ ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها هو هو صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون صيام رمضان على عهده جماعة وفراد وفرادا فقد قال لهم في في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم أن تفرض عليكم أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فلعل النبي فلعل لن فعلل فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الاضطراب فعلم بذلك فعلم, فعلم بذلك أن المقتدي أن المقتضى أن المقتضى للخروج قائم فأنه لولا خوف الاضطراب خوف الافتراض خوف الاضطراب لحرج إليه لا خرج حرج إليه نعم Adapun bid'ah secara syar'i maka adalah amal yang tidak ada dalilnya. Maka jika sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan dianjurkannya suatu perbuatan atau wajibnya setelah matinya atau menunjukkan wajib atau dianjurkan secara mutlak setelah mati atau sebelum mati namun tidak diamalkan kecuali setelah matinya Nabi semacam surat Nabi tentang masalah rincian e, rincian masalah sedekah, masalah zakat yang baru dikeluarkan oleh Abu Bakar radhiallahu anhu setelah Nabi wafat. Faida umila dalikal amal maka amal jika amal tersebut baru, baru dipraktekkan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, soha maka boleh. Salah satu makna soha itu boleh. Maka boleh dinamakan bid'ah dalam bahasa Arab karena itu adalah amal yang pertama kali. Bagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa disebut bid'ah dan juga bisa disebut muhdas fil dari tinjauan bahasa. Bagaimana perkataan para utusan Quraisy kepada Najasyi yang ingin berusaha untuk mengembalikan e, para sahabat Nabi ke Mekah ketika mereka hijrah ke Habasyah. Dan footnote Najasyi adalah lakop gelar yang diberikan kepada raja-raja Habasyah sebagaimana gelar raja uh, eh, Fursi Persia adalah Kisra dan Raja Romawi adalah Kaisar atau Kaisar bahasa kita seakan aja si Habasyah al makniyu Huna yang dimaksudkan di sini adalah namanya Ashamah bin Kahab jadi ada seorang aja yang baik Labib cerdas, tapi yang cerdas Alim, adil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui keislamannya dan kesolehannya. Nabi mengatakan malam ini meninggal okay, rajulun saleh atau abdul saleh Masalah alaihi dan Nabi mensurati jenazahnya dengan surat raib ketika dia mati. Dia memberikan tempat kepada kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah dan memuliakan kaum muslimin dan e, mencegah dari kaum muslimin gangguan orang-orang Quraisy. Tufya rahimullah karena dia nggak bertemu nggak bertemu Nabi maka bukan sahabat. Tufya rahimullah pada tahun 9 Hijriah. Dan saya mengatakan sebelum itu. Nah, utusan Quraisy mengatakan kepada uh, ke, uh, kepada najasi tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi yang berjah ke, ke Habasyah. Yang mereka mereka itu keluar dari agama nenek moyang mereka dan mereka juga tidaklah masuk ke dalam agama paduka yaitu Nasrani Fidinil Malik Malik maksudnya adalah Najasi yang ada di hadapannya Wajah dan mereka datang dengan membawa agama yang muhdas Agama yang baru yang belum pernah dikenal Nah ini secara bahasa Islam itu juga mudah Suma dalikal amal kemudian amal yang berdasarkan Quran dan Sunnah tersebut itu tidaklah bid'ah secara syariat. Namun kalau berdasarkan Quran ada dalilnya, berdasarkan Quran dan Sunnah maka tidak bisa disebut bid'ah. Meskipun sumia bisa dikatakan bid'ah dari tujuan bahasa. Maka istilah bid'ah dalam bahasa itu lebih luas daripada istilah bid'ah dalam syariat dan telah diketahui bahasanya sabda Nabi kulub bidatin dolalah lam yurid Nabi tidaklah bermaksud dengan sabda ini semua amal yang diada-adakan fa'ina dinal Islam karena ajaran Islam bahkan semua din yang dibawa oleh para rasul maka dia adalah amal mubtada ya, tidak mungkin yang Nabi maksudkan adalah semua amal yang diada-adakan termasuk Islam Islam itu sendiri kalau maknanya adalah semua maknanya tidak ada ada kan tidak demikian namanya yang dimaksudkan oleh Nabi adalah waktu di amal amal amal yang diadakan yang tidak Nabi syariatkan maka jika demikian maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sholat maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kotkanu maka para sahabat telah sholat yang Ramadan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada jamaah dan furoda, ada yang berjamaah dan ada yang sendiri-sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat pada malam yang ketiga atau keempat setelah Nabi sholat tarawih berjamaah dengan mereka dalam Islam ketika mereka berkumpul menunggu Nabi Nabi katakan ya tidaklah menghalangiku untuk keluar menemui kalian kecuali khawatir sholat ini diwajibkan atas kalian karena itu sholatlah kalian di rumah-rumah kalian Karena sebaik-baik sholat seseorang dari di rumahnya Kecuali sholat yang wajib Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan alasan kenapa Nabi tidak keluar dari rumah Untuk sholat rawat berjamaah Karena khawatir diwajibkan Maka diketahui dari hal ini Bahasanya sebenarnya mukta atau faktor pendorong Untuk keluar Untuk sholat berjamaah itu ada Namun yang jadi masalah adalah adanya mani untuk keluar. Dan seandainya bukanlah karena khawatir menjadi wajib, tentu Nabi akan keluar menemui mereka. Betul ya. Kalau laula khawful istiradi wa khawful istiradi jala bi mautihi sallallahu alaihi wasallam fantafal ma'arif wa hakadha jam'ul qur'ani fa innal mani'a min jam'ihi kana ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam an wahya kana la yajalu yanzilu fa fayughayyiru Allah ma yasha'u wa yahkumu ma yuridu falau jama'a fi mushaf falau jumi'a falau jumi'a fi mushafin wahidin la la لتعثر لتعثر نتعشر أو تأذر تغييره كل وقت فلما استقر القرآن بموته واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس أمن الناس أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه وآمنوا وآمنوا وآمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم والمقتضى للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم فعلم فعمل المسلمون بمقتضى سنته وذلك الأمر من سنته وإن كان يسمى في اللغة بدعة وصار هذا كنفي عمر رضي الله عنه ليهود ليهود خيبر ونصارى نجران ونهوهما من أرض العرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بذلك في مراده فقالوا أخرجوا اليهود أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وإنما لم ينفذه أبو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وشرعوه في قتال فارس والروم وكذلك عمر لم يم لم يم لم يم يمكنه فلما تمكن eh mana وكذلك وكذلك عمر Terus paling Mana-mana? yang paragraf Wakadzalika Umar lam yumkinhu. oh, iya. Wakadzalika Umar lam yumkinhu fi'luhu fi awal al-amri lishtighalihi bi qital Faris wa Rum. Falamma tamakkana min dalika fa'ala ma umira ma fa'ala ma amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana hadzal filu qad yusamma bid'atan fil lughati kama qala lahu al yahudu kaifa تخرجنا وقد أقر وقد أقرنا أبو القاسم أبو القاسم وكما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته فأرادوا منه إعادتهم وقالوا كتابك بخطك فامتنع من ذلك لأن ذلك الفعل كان بأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان محدثا بعده ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم نعم Kalau maka, maka ketika di masa Umar adalah anhu, maka Umar mengumpulkan eh, orang yang tidak sholat taraweh ala korin wahidin di belakang imam yang sama. Dan masjidnya pun dikasih penerangan. Masjid diberi lampu pertama kali di masa Umar. Karena Nabi masjid itu gelap. <clears throat> maka syarat hadil hay'ah maka bentuk semacam ini yaitu berkumpulnya mereka cuma di masjid di belakang imam yang sama sambil lampunya terang ini adalah satu amal yang tidaklah mereka lakukan mingkobtul sebelumnya Fasumnya bid'atan maka dari sisi ini maka disebut bid'ah. Eh, maka kata Syekhul Islam <clears throat> Umar menyebut latar berjamaah itu bid'ah itu dari sisi ini berjamaah satu imam dulu ada berjamaah namun tidak satu imam berjamaah satu imam plus terang ini kesatuan inilah yang dikatakan Umar bid'ah secara bahasa Kenanya sholat berjamaahnya bukan sholat berjamaahnya namun kesatuan sholat berjamaah belakang imam eh, plus masjidnya terang. Ini yang disebut ini sisi bid'ahnya. Fasumnya bid'atan maka dinamakan bid'ah. Di anak filogoh karena dari tinjauan bahasa Yusama bid'alika memang bisa dinamakan demikian. Namun kita ini bukanlah bid'ah syariah karena sunnah menunjukkan bahasanya adalah amal soleh laula khauful iftirat seandainya bukan karena khawatir diwajibkan dan kekhawatiran wajibnya ahad ini telah hilang dengan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fantapal ma'arif maka hilanglah faktor penghalang untuk mengadakan sholat tarawih berjamaah ini bantahan atau ini mendudukkan masalah sholat tarawih dan nikmatul bid'ah hati. kemudian masalah yang kedua yang dianggap sebagai bid'ah yang baik contoh bid'ah yang baik adalah jamul Quran di masa Abu Bakar. Quran dikumpulkan. Fa'inal manik maka faktor penghalang untuk dikumpulkannya Quran di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena wahyu la yazal yanzil masih turun masih dalam proses turun masih terus menerus turun nah, kalau dia masih turun maka Allah mengubah mayasya apa yang Allah inginkan dan Allah tetapkan apa yang Allah inginkan maka sani masalah di jumi aku untuk dikumpulkan dalam satu mushaf lata asal tentu kesulitan atau ta'adzara tidak mungkin untuk mengubah Quran kula waktu setiap waktu. Falam istakar Al-Quran ketika Al-Quran itu sudah paten, sudah baku dan tidak akan berubah-ubah dengan sebab Nabi meninggal dan syariat pun sudah baku, sudah paten, dengan wafatnya Nabi tidak mungkin lagi ada penambahan hukum nasar tidak ada maka manusia merasa aman tidak mungkin Quran ditambahi tidak mungkin lagi dikurangi dan mereka juga merasa aman tidak ada lagi hukum tambahan hukum wajib atau tambahan hukum haram maka sebenarnya muktada faktor pendorong untuk melakukan amal itu jamul Quran itu ada Kalau muktada maka e, faktor pendorong untuk beramal itu ada nabi dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amilal muslimun maka kaum muslimin beramal dengan e, tuntutan dari sunnah Nabi tersebut. Wadalikal amal dan amal tersebut adalah bagian dari sunnah Nabi. Meskipun itu dinamakan bid'ah dalam bahasa Arab. Maka status jamul Quran setelah Nabi wafat itu soro jadilah jamur Quran setelah Nabi wafat itu sebagaimana Umar mengusir Yahudi dari Khaybar dan mengusir Nasrani Najran dari Yaman dan tempat-tempat yang lainnya dari tanah Arab. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahidah bidalika berwasiat untuk hal itu ketika Nabi sakit. Ketika Nabi sakit, Nabi mengatakan usirlah orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Ayat kedua kalau kalau lafadznya teksnya Muslim laku hijun aku akan mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab sehingga akan tidaklah ada satu pun yang aku biarkan kecuali seorang Muslim. Sedangkan dalam Musnad Ahmad dari Abu Beda bin Jarrah dia mengatakan sesungguhnya terakhir kali yang Nabi katakan adalah usirlah orang-orang Yahudi ahli Hijaz dan Najran dari Jazirah Arab. Namun ini tidak dilaksanakan sampai Nabi wafat. Apakah kemudian setelah baru dilaksanakan setelah Nabi wafat baru kemudian kita katakan bid'ah secara istilah Wa inama tentu tidak. Wa inama lam yunafat. Namun Abu Bakar tidak melaksanakan pesan Nabi ini karena sibuk memerangi orang-orang murtad. Dan karena Abu Bakar itu sudah sok mulai memerangi orang Persia dan Romawi. Demikian juga Umar tidaklah memungkinkan untuk melakukan hal ini yaitu mengusir Yahudi, Khaybar dan Najran fi amri ketika pertama kali beliau jadi khalifah <coughs> karena beliau sibuk memerangi orang Persia dan Romawi mantap tamakana ketika beliau telah memungkinkan untuk melakukan hal itu, maka beliau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maka meskipun perbuatan Umar ini yang mengusir orang Yahudi dari jazir Arab itu bisa dinamakan bid'ah dari tinjauan bahasa. Bagaimana dikatakan oleh orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi berkata kepada Umar Wahai Umar, bagaimanakah engkau usir kami padahal Abdul Qasim, padahal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja membiarkan kami tinggal di Khaybar. Bagaimana mereka datang menemui Khalifah Ali radhiallahu anhu pada saat yang jabat Khalifah adalah Ali. Apa maksud mereka? Mereka ingin agar Ali memulangkan mereka, mengembalikan mereka. Wakalu dan mereka mengatakan kita buka pihak di Ali keputusanmu adalah keputusan ada di tanganmu. Namun famtana amin dalik Ali tidak mau mengembalikan mereka ke Khaybar. Lianna dzalikal fi'lu karena perbuatan Umar itu yang mengusir orang-orang Yahudi adalah karena bi'ahdi adalah dengan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena in kana ba'dahu meskipun bisa dikatakan muhdas suatu hal yang baru karena perlu dilaksanakan ba'dahu setelah wafatnya Nabi. Meskipun mungkin bisa kita katakan eh, perbuatan Umar ini mughayyirun mengubah apa yang dikerjakan oleh Nabi saw. Nabi membiarkan Umar mengusirnya. Perbuatan Umar ini tidak kita katakan menyelisih sunnah Nabi meskipun Nabi tidak mengerjakannya. Makanya ada sunnah Nabi. Karena adalah wasiat Nabi. Demikian pula perkataan Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan khudul atok makana atok. Terimalah hadiah selama itu statusnya murni hadiah. Terimalah hadiah selama itu adalah murni hadiah. Terimalah hadiah dari penguasa atau yang lainnya selama itu murni hadiah. Faidah kana iwatan antini ahadikum Namun jika hadiah tersebut adalah kompensasi dari agama Fala takhuduhu Maka janganlah kalian mengambilnya Hadithan Abu Daud Babnya Babnya di Abu kau hasil ikhtiot di akhir zaman Terlarangnya berhutang di akhir zaman hmm? Gimana? Mana? Anjing. Dari agama. <clears throat> Dengan lafaz ya ayuh nas khudul apa maka anak hata. Eh manusia eh, ambillah pemberian selama itu masih pemberian. Faidah tajahafat Quraisyun ala mulki makana andini an dini ahdikum dan misalnya dia karena al itu mencam kafir untuk komentar oleh muhakik ta'if maknanya ada nanti Wafisanati nanti indah bedal Ada majul yang dia bedal Kita masih baca hafat Hmm. Falamma al umarok maka ketika para umarok yaitu nama Allah memberikan harta Allah yaitu Baitul Mal harta Baitul Mal liman yu'inuhum al ahwaihi untuk orang-orang yang membantu mereka mendukung keinginan-keinginan mereka meskipun keinginan mereka itu adalah maksiatan maksiat maka kana man min akhdihi maka orang yang imtana'a tidak mau menerima pemberian penguasa itu mutabi li sunnati Rasulillah dalam mengikuti sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa meskipun tak ukupulil apa min ulil amri muhdasan. Meskipun tidak mau menerima hadiah dari penguasa itu adalah satu perkara yang baru. Walakin lama ahdasuhum uhdisa lahum hukmun akhar. Akan tapi ketika mereka para penguasa mengada-ada mengada-ada itu berubah dikasih eh, orang tua dikasih baitul mal harta baitul mal jika mendukung mereka meskipun dalam maksiat maka oh di salah hukuman maka ditetapkan satu hukum yang baru untuk mereka dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Demikian pula Dab'uhu Nabi menyerahkan kepada Ahban bin Saifi Saifan pedang dan Nabi berkata kepadanya Qatil fihi Perangilah dengan pedang orang-orang musyrik Namun jika engkau lihat orang Islam kok sudah iktatalu saling perang Maka patahkanlah pedang ini Disebutkan Imam Ahmad di Musnad Menhajar diri sobah Salah-salahnya Riyad Ahmad Jayid Fa inna maka karena senya ahban ini memecahkan atau merusak pedangnya wa karena kana muhdasan meskipun ada satu pakaian yang baru karena kaum muslimin mereka semua tidaklah merusak pedang-pedang mereka ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi ini adalah satu hal yang sunnah lakin huwa fi amri sallallahu alaihi wasallam karena itu dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu hal yang tidak Nabi lakukan harus dilakukan setelah Nabi wafat, namun jika itu berdasarkan dalil dari Nabi maka itu sunnah dan tidak bid'ah. sama. Namun jika orang-orang Quraisy sudah ber, sudah berdesak-desak ala mulki untuk rebutan kekuasaan dan mereka semua adalah orang Islam dan mereka semua adalah orang Islam wakanaan antini ahadikum pada uhu maka biarlah mereka yang rebutan kamu ngalah yang berdarah rebutan maka kamu ngalah semuanya orang Islam semua, ya biarin bersangkutan kamu ngalah sendiri. kalau saya ini bisa untuk delay demokrasi. Saya tapi ya Kecuali, eh, namun disahkan Suyuti berdasarkan Kalau memang sahih ini mungkin untuk jadi dalil tambahan. Nggak usah ribut dengan ramenya demokrasi. Orang, mereka semua orang Islam rebutan kekuasaan ya Nggak usah ikut ribut, ikut rebutan. Orang Islam semua, orang Islam, orang Islam, orang Islam. Demikian Rasulullah Alaihi Wasallam.